Allah siapkan untuk mereka ampunan darinya dan pahala yang sangat besar. Maka zikir bagi seorang mukmin adalah penting untuk tumak ketenangan kolbunya. Ada banyak macam zikir yang diajarkan di dalam sunnah. Ada dua yang mungkin kita angkat dalam tempo yang singkat ini. Yang pertama adalah yang Rasulullah SAW sebutkan. Man qala hina asbaha اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر yang artinya ya Allah apapun kenikmatan yang aku dapati ataupun didapati oleh setiap makhlukmu di pagi ini maka semua kenikmatan itu hanya darimu engkau satu-satunya tiada sekutu bagimu maka bagimu segala pujian, bagimu syukur. Man qala hina asbah faqad adda syukra yaumih. Rasul sebutkan yang mengucapkan itu di waktu pagi, maka dia telah teranggap bersyukur di harinya. Demikian pula ketika sore, dia ucapkan yang sama, hanya lafadznya Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la lak lakal hamdu wa syukru. Pendek, ringkas. Tapi dengan itu kita telah teranggap bersyukur kepada Allah. Padahal kita tahu kenikmatan Allah sangat besar, tidak terhitung dan tidak mungkin <clears throat> sulit untuk si hamba bersyukur kepada Allah dari banyaknya kenikmatan yang ia berikan. Tapi dengan ucapan ringkas ini, kita telah teranggap bersyukur kepada Allah dari segala kenikmatannya. Maka perlu untuk dibaca setiap pagi dan setiap petang. Tidak sulit untuk membaca atau menghafalnya. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru Hadis dihasankan oleh Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala. Yang kedua bahwa kita tahu waktu yang Allah berikan yang Allah tentukan untuk berzikir terutama di kedua penghujung hari di awal hari dan di akhir hari adalah ghuduwan wa ashiya atau dalam ayat lain bil ghuduwi wal asal al ghudu para ulama sebutkan awalul yaum awal hari dan itu dimulai seusai salat fajar asal atau asyiat di penghujung hari dan itu dimulai waktu penghujung itu dari seusai sholat asar. Maka adhkarus sabah wal masa zikir-zikir yang disunahkan dibaca di pagi hari maka disunahkan dibaca seusai sholat subuh dan di petang hari dibaca seusai sholat asar. Seusai kita baca doa-doa seusai sholat. Ini penting karena yang membaca zikir-zikir itu akan terbentengi, terlindungi dari berbagai macam kejahatan dan kejelekan dan kita tidak tahu apa yang terjadi bagi kita. Dari sekian banyak wirid yang Rasul ajarkan, salah satu yang jamek, yang begitu universal, apa yang Rasulullah SAW sebutkan ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma kafatahu dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya itu akan mencukupi dia. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai fansurna alal qaumil kafirin. Yang membaca keduanya itu akan mencukupi dia. Mencukupi dari apa? Sebagian ulama hadis menyebutkan mencukupi dari zikirnya. Sehingga kalaupun dia sesibuk apapun, paling tidaknya dua ayat ini telah terbaca. Sehingga mencukupi dia dari wirid-wirid yang lain. Ada yang menyebutkan la mencukupi yang dimaksud mencukupi dari kejahatan sihir yang mungkin saja akan menimpa dia. Dia terlindungi. Yang lain menyatakan la mencukupi dari segala mara bahaya. Al-muhim Rasul sebutkan secara umum mencukupi dari segala sesuatu. Makanya diingatkan oleh para ulama untuk kita selalu membacanya sebelum aktivitas apapun kita mulai di hari itu. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun schedule yang kita punya. Wah, hari ini harus ketemu ini. Pagi ini wah, harus nganter istri, anak, harus begini, harus begitu. Dua ayat ini jangan kau lupakan amanar rasul. Sebelum kamu beranjak dari tempatmu sholat. Seusai subuh. Pendek amanar rasul sampai fanzurna alal kaumil kafirin. Mencukupi kamu. Karena tadi kita tidak tahu masing-masing apa yang terjadi. Begitu kita keluar masjid sekian banyak mara bahaya mungkin mengintai billah. Sekian banyak kejahatan, sekian banyak syar, sekian banyak kejelekan. Lala. Mungkin pada diri kita, mungkin pada keluarga, anak istri. Kafatah mencukupi dia dari segala kejelekan yang tidak dia inginkan. Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Maka biasakan sebelum apapun, sebelum memulai aktivitas, sebelum memulai bekerja, sebelum apapun kegiatan yang kita lakukan, termasuk bahkan sebelum mempersiapkan segalanya. Mungkin bagi panitia, sebelum mempersiapkan mic, mikrofon ini itu baca dulu dua ayat ini. Lakukan setelah itu sekehendakmu kafata kamu akan dicukupi dari segalanya ini dua hadis begitu pula nanti di sore hari seusai asar perkara yang kedua terkait sholat wahada mimbabil mudhakaroh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Ketahui oleh kalian sebaik-baik amalanmu di sisi Allah adalah salat. Tidak ada amalan yang lebih besar, lebih afdol dari salat. Dengan itu agar kita ingat dan sadar selalu dalam keadaan ingat bahwa yang kita lakukan salat ini adalah sebaik-baik amalan kita yang akan kita bawa di hadapan Allah sehingga dengan itu kita akan berusaha setiap kali salat untuk melakukan sebaik mungkin sekhusyuk mungkin karena itu terbaik amalan kita di hadapan Allah dari sekian amalan yang pertama dihisap pula di yaumul qiyamah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as Yang pertama dihisab di yaumul qiyamah adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali Jika itu baik akan berpengaruh baik semua amalannya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau itu rusak, jelek akan rusak pula jelek seluruh amalan dia yang lainnya. Salat. Itu secara umum Allah peringatkan untuk dijaga lima waktu ini hafidhu ala salawat salatil wusta wa qumu lillahi qanitin jagalah solat oleh kalian, terutama as-salatil wusta, salat yang di tengah yaitu asar dan berdirilah kamu di hadapan Allah dalam salatmu dengan penuh khusyuk wa tulul qiyam. Terkhusus salat ini punya keistimewaan beberapa darinya adalah sholat subuh. Allah menyebutkan dalam Al-Isra wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda bacaan Quran ya ini sholat di waktu fajar ini sholat subuh dipersaksikan dipersaksikan oleh para malaikah Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr faqalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun silih berganti para malaikat yang mencatat dan melaporkan amalan kalian tiap hari. Dilaporkan kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan mereka pergantian itu bertemu di sholat subuh dan di sholat asar. Maka mereka yang di waktu pagi, malaikat pagi turun di subuh, malaikat yang sepanjang malam bersama kita naik. Di waktu asar yang malaikat pagi naik, yang malaikat malam turun. Sesama mereka saling memuji kaum mukminin yang mereka dapati atau masing-masingnya melapor dalam rangka menyanjung dan memuji mukminin yang mereka dapati sholat, mereka katakan, kami datangi mereka dalam keadaan mereka sholat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat berjamaah di masjid. Karena yang pagi ketika mengatakan itu, kami datang sedang sholat mereka subuh. Kami tinggalkan di waktu asar sedang sholat mereka. Yang malam kami datang di asar, mereka sedang sholat. Kami tinggalkan di waktu subuh dalam keadaan mereka sholat. Dan itu mereka laporkan kepada Allah SWT. Fulan, fulan, fulan. Kami datangi dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan dalam keadaan sholat. Maka itu dipersaksikan oleh para malaikat. Sholat fajr. Salat asar. Hadis ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Yang pertama, iman terhadap para malaikah. Dan itu termasuk rukun iman. Wabi malaikatihi. Mengimani para malaikat Allah dengan tugas mulia yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua menambah kecintaan kita kepada mereka. Karena mereka melaporkan kebaikan kita kepada Allah. Memuji kita dari amalan soleh yang kita perbuat. Yang ketiga, dengan ini orang akan selalu berusaha memperbaiki sholatnya sebaik mungkin karena itu akan dilaporkan di hadapan Khaliknya dalam sholatnya tentunya akan bangga dan senang seorang hamba ketika dilaporkan kepada Allah dirinya sholat berjamaah di masjid di awal hari maupun di akhir hari Salat subuh pula Rasulullah sebutkan Bashir al-masya'in fi dhulumat bin nurid tam al qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Gelapnya subuh, subuh masih gelap. Kalau lagi masa itu belum ada lampu, penerangan, gelap. Tapi dia lewati rintangan gelap itu, berjalan menuju masjid berjamaah. Kabari mereka bahwa mereka akan mendapat cahaya sempurna di hari akhir kelak. Di Yomul Qiyamah. Di hari kufar, munafikin, pada ketakutan, gelap, mencari-cari cahaya untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka katakan daruna naktabis min nurikum qila wara'akum faltamisu nura. Mereka mencari cahaya. Mukmin diberi cahaya sempurna di hari itu karena kebiasaan dia keluar rumah ke masjid di waktu subuh fajar untuk sholat. Allah pun menjanjikan penjagaan secara khusus baginya. Rasulullah sebutkan man sallal fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah fi dhimmatih yang sholat subuh berjamaah maka dia <clears throat> dalam perlindungan Allah. Maka jangan sampai Allah mencari kamu dalam perlindungannya. Artinya, kalau pada makhluk misalnya, untuk kita paham artinya, kalau seseorang menjamin keselamatan orang lain, kamu, saya yang jamin. Jangan khawatir, saya yang bekengi. Kalau kemudian ada yang menyakiti orang ini, ada yang malak, ada yang mukul, ada yang ini, dia sangat tersinggung karena dia menjamin keselamatannya. Maka akan dia cari siapa yang mukul kau, siapa yang nyakiti kau, siapa yang malak. Akan dia cari dan dia pukul, dia hajar. Kan begitu. Karena orang ini sudah dalam perlindungan dia. Rasulullah katakan yang sholat subuh berjamaah dia dalam perlindungan Allah. Maka jangan sampai Allah mencari kamu. Dalam perlindungannya kamu menyakiti, mendolimi orang yang telah sholat subuh berjamaah. Maka kamu berhadapan dengan Allah Tabarokallah. Yang maha kuasa dan segala-galanya. Subuh pula Rasulullah SAW sebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudhamuna fi ru'yatih kalian akan melihat wajah Allah jelas seperti kalian melihat bulan di malam purnama tidak terhalangi oleh awan atau yang misalnya, jelas terang Faidah stata'atum stata'tum alla yaghlibannakum as-salah qabla tulu'al fajri wa qabla ghurubiha faf'alu maka untuk kalian mendapatkan kenikmatan terbesar itu lebih dari sekedar kenikmatan surga semuanya. Untuk kalian mendapatkan itu jangan kalian terkalahkan. Jangan kalian terlewatkan oleh sholat sebelum terbitnya matahari subuh dan sholat sebelum terbenamnya matahari asar. Maka itu mudhakarah mengingatkan kita untuk lebih perhatian dengan amalan kita karena rukun termasuk sholat adalah bagian terpenting bagian terkuat dari agama kita selalu ingatlah apa yang Rasul katakan sebaik-baik amalanmu adalah sholatmu menuntut untuk kita selalu membenahinya, untuk kita selalu khusyuk padanya dan melaksanakannya sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.